الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها رحمكم الله Setelah Al-Quran membagi manusia yang hidup di atas dunia ini menjadi dua golongan di bidang ideologinya. Maka umat Islam sejak detik itu selalu menyaksikan kebenaran ayat-ayat dalam kenyataannya yaitu manusia ini terbagi dua mukmin dan kafir Lantas ilmu pengetahuan membahas unsur manakah yang lebih yang lebih dahulu hidup di atas dunia ini. Kemudian sejarah menjawab termasuk juga ilmu antropologi menjawab dengan jelas mengatakan bahwa paham tauhidlah lebih dahulu dari paham-paham ketuhanan lebih dari satu sampai kepada ajaran serba dewa yang dianggapnya suatu penyelewengan disebabkan oleh faktor-faktor ketakutan umat manusia di abad purba itu dan atau oleh emosi manusia sampai paham munculnya eh, sampai munculnya paham antropomorfisme atau penjasadan Tuhan dan timbullah pemahatan-pemahatan patung sebab konon kata mereka panca indera kita ini ingin ikut menikmati melihat Tuhannya Kemudian kesalahan-kesalahan atau penyelewengan-penyelewengan itu menarik kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan yang lain. Sampai datangnya generasi penganut kepercayaan tahayyul bahwa ada manusia melawan Tuhan. Sebab Tuhan sudah dijasadkan asosiasi manusia dan pikirannya sudah melihat Tuhan ini berjasad seperti yang dipaat di patung ini maka timbullah satu dongeng-dongeng tentang kepahlawanan manusia yang disisipkan di dalam salah satu kitab agama yaitu bahwa manusia pernah melawan Tuhan yang mencuri atau mengambil api dari dunia ini Kemudian ada diadakanlah suatu perlawanan, pergumulan sampai Tuhan itu kalah dan api itu dikembalikan ke dunia. Konon katanya Tuhan mau menyiksa umat manusia supaya kita tidak bisa masak. Paham seperti itu berkembang terus sampai ke zaman sekarang. Dan paham tadi itu ada dalam Taurat yang masuk di dalam kitab yang dikatakan Babel di abad terakhir. Sudah barang tentu kekufuran itu tidak mau disalahkan. Apalagi dikalahkan. Paham kekufuran dan serba embel-embelnya bersifat coklat bersifat angkuh, seperti kecongkaan sumber aslinya yaitu syaitan. Jadi tiap orang yang mempunyai paham kafir itu mesti dia mempunyai paham congkak dan tidak mau ditegur, tidak mau salah, malah meremehkan dan mengecilkan dan menginci semua paham selain pahamnya ini. Jadi orang taayun yang percaya pada satu kris misalnya. Dia akan menertawai kita kalau kita sholat, sujud, rukuk, tidak ada apa-apa, alat-alat yang disembah, tidak ada apa itu. Dia bilang ini orang-orang tidak ngerti apa-apa. Begitulah paham mereka itu. Persis seperti yang pertama memberikan influx dan wahyu kepada mereka yaitu setan. Waktu dikatakan oleh Allah, eh hey, Sujudlah wahai seluruh malaikat kepada manusia yang ku baru ciptakan ini, yang baru ku ciptakan ini namanya Adam. Aku perintah kamu. Muncul iblis mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun Artinya aku tiada akan sujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah liat yang kering dari lumpur yang diberi bentuk seperti ini itu disadap oleh pikiran orang-orang kafir di mana saja di dunia sedang wataknya kekuburan itu adalah mudah sirna kalau dalam keadaan ulet dan congkak begitu memegang barang yang benar masih bisa dipikirkan, masih bisa diharapkan kesudahannya. Tetapi sunnatullah memastikan memastikan bahwa kekufuran itu mudah sirna. Mentalitanya begitu. Tak mempunyai alasan-alasan yang logis. Tak punya pengaruh rohani yang mendalam. Dan tidak akan diterima oleh rasio yang sehat apabila umat manusia sudah tinggi pengetahuannya. Karena itu, keadaan sekarang ini orang-orang yang intelek, yang super intelek, sudah tidak bisa menerima dan tidak bisa mencari kecuali Islam. Jika sudah begitu keadaannya, yang asli, maka penganut kekukuran akan mendapat wahyu syaitan untuk lebih ulet mempertahankannya dengan mempergunakan cara-cara serba cara yang keji, yang tidak pantas, yang biadab sekalipun. Itu wahyunya setan kepada mereka. Timbul orang-orang seperti Paulus mengatakan bahwa kebohongan itu kalau untuk menyebarkan agama kenapa dilarang? Harus bohong, tidak apa-apa. Timbul mahyakai. Segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Jadi Anda boleh berbuat segala galanya untuk mencapai tujuan. Jadi kalau mau kaya misalnya, itu tujuanmu. Kamu boleh merampok, kamu boleh riba, kamu boleh macam-macam. Kamu boleh bikin uang palsu asal kamu cepat jadi kaya. Ini tujuan-tujuan Machiavelli. Ini juga dipakai sebagai landasan tinggi daripada mereka itu. Kalau perlu tipu, paksaan, suap-suapan. Anda misalnya disuruhnya mengganti agama, disuap. Dikasih beras, dikasih gula. Kalau saudara kepala negara dikasih kedudukan, dikasih utang besar, macam-macam. Sampai Anda mau merubah agama atau mengkiblatkan politik Anda ke barat atau ke timur. Saudara-saudara, siasat serba siasat dalam menjatuhkan lawan tunggalnya yaitu iman akan berjalan. Jadi orang-orang barat sekarang yang kafir maupun orang-orang timur dari komunis serba jenis yang kafir itu mereka sekarang menjalankan segala siasat untuk memusnahkan iman di atas bumi ini. Memang mereka tidak akan bisa itu. Mustahil. Tetapi toh mereka jalankan dengan penuh kegigihan dan penuh kedihayaan, kelician. Dijalankan terus. Saudara-saudara, memang Allah Subhanahu akan akan supaya menguji Sampai di mana keuletan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang penghabisan di dunia ini memegang iman dan tauhid. Penghabisan umat yang menerima wahyu berisi intinya tauhid dan intinya syariat yang dalam nabi-nabi dulu sampai sekarang intinya adalah yang kita terima sekarang. Ini umat diuji oleh Allah. وصدق الله العظيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين dan demi Allah menguji batin dan lahirnya orang-orang yang beriman ini. Namun pada ronde penghabisannya akan mensirnakan al-kafirin. Begitu janji Allah. Tapi sayang, itu tadinya maksudnya agar kita lebih mawas diri. Lebih hati-hati memegang dan menjalankan syariat dan ajaran dan sunat Nabi Muhammad SAW. Dan lebih jikir menempatkan diri di belakang sof dan kompoi rombongan para nabi-nabi yang disudahi atau dipimpin dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga Isa alaihissalam dalam rombongan itu. Kita diuji supaya kita tetap di belakang para nabi. Jangan genggak, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Masalah muslimin dari itu. Kita tidak mengimankan agama dan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kitab Paulus tidak sama sekali. Kita mengimankan agamanya Isa alaihissalam, bukan agama gereja sekarang. Kalau agamanya Nabi Allah Isa, waktu Isa datang mengatakan kepada para manusia, imankanlah, imanlah pada Allah. Tugasku adalah menyampaikan berita baik untukmu bahwa akan ada seorang nabi sesudah aku bernama Ahmad. Itu tugas Isa. Dan Isa sebagai saudara dari Nabi Muhammad SAW. Kita imankan. Jadi bukan Isanya kaum Katolik. Bukan Isanya kaum Protestan dan bukan isanya gereja. Masyarakat muslimin, akhirnya kafir dan kekufuran ini akan nyamuk, akan kalap, atau akan murah tangannya apabila Islam dan syariatnya diterapkan. Jadi kalau di satu tempat Islam ini mau diterapkan, sampai kita ini bahwa kafir akan ngamuk, Sebab memang begitu tradisi, ini tradisional. Saya turunkan diktat ini supaya kita sedikit membuka pikiran tentang adanya iman dan kufur. Sehingga nanti kita akan melihat dunia ini berjalan sebetulnya persis sebagai totoan Allah dan menurut ayat-ayat Al-Quran. Yang dijanjikan itu sudah berjalan sekarang. Saudara-saudara, karena itu saya minta perhatian saudara-saudara. Jadi kekufuran akan tetap licik. Tidak mau mempelajari Islam. Coba mereka bisa mempelajari segala-galanya. Tetapi Islam tidak mau dipelajari. Yang belajar tentang Islam memakai cara bagaimana memutar balik dan ini menjadi pukulan terhadap Islam. Jadi misalnya kalau mereka belajar sejarah Nabi SAW, bahwa Nabi ditakdirkan oleh Allah kawin lebih daripada empat. Itu menjadi bahan ejekan buat mereka. Kalau ada orang memotong tangannya pencuri, sudah ribut dunia ini. Tapi kalau orang memenggal ratusan ribu orang di Eropa, tidak apa-apa, ada orang ribut. Nanti saya sebut apa sebabnya. Saudara-saudara, jadi kalau mendengar negara mulai mau mendasarkan Islam, maka lincah lincahlah semua kaum kafir di muka dunia ini. Semua trompetnya disebul, yuk Semua persnya, semua kantor-kantor beritanya mencaci, mengejek, bahkan kadang-kadang mengancam akan mempergunakan kekuatan fisik. Sebab mereka memang digampangkan oleh Allah, duitnya banyak, ahli-ahlinya banyak, kedudukannya di dunia cukup baik sekarang. Itu semuanya untuk menguji umat terakhir ini. Sampai di mana gagotan? Lihat saya perlihatkan lawanmu begini. Kamu kemana? Menyerah kepada lawan atau semakin tekun kepada kepadaku? Ini pertanyaan salah satu dari dua jawaban harus kita tentukan. Saudara-saudara, Negara yang mana yang tidak dicampuri oleh urusan dalam negerinya oleh kaum barat yang kafir atau ateis itu. Khususnya jika negara itu mulai menonjolkan identitasnya yang tidak disenangi oleh barat. Saya bawa contoh-contoh. Tahun 1921, Inggris menjajah Adam dan tak berhasil menjajah Yaman. Yaman itu dulu satu. Inggris tidak berhasil menjajah Yaman. Saat Yaman itu dipimpin oleh satu manusia ulet. Dan mengurung negerinya, tidak boleh masuk orang kafir di situ. Dan katanya waktu itu kalau orang kafir masuk, buyar kita ini. Kita kuat, kita mesti kepecut, mesti ketertarik. Akhirnya dengan bagaimanapun juga itu Yaman diejek dikritik, dianggapnya kolot dan adab sampai mereka berhasil membuat kuk di sana. Entah melalui siapa. Dan berantakanlah umat itu. Sekarang umat Yaman sudah menjadi dua. Selatan, eh, utara dan selatan. Sudah cakar-cakaran, robek-robekan perut. Mereka diam. Sudah lego yang sekali. Padahal Yaman ini menggunakan produksi ulama banyak. Antara lain az yang mengarang kamus 20 jilid dalam bahasa, bahasa yang paling luas. Syaf ihya semua orang Yaman. Ulama. Al-Imanu Yamanin wa hikmatu Yamaniyah. Itu sabda Rasulullah. Ayo. Yang satu mencelak kalau boleh saya umpamakan mencelat, ya, yakni memencil di Soviet dan RRC, yang satu lagi pergi ke barat. Lego barat. Ini yang dimaukan. Ratusan tahun itu zaman Muslim, otek. Sekarang sudah punya puasa. Jadi sesudah uh, dirobek dua, satu ke barat, satu ke timur, diamlah mereka. Mesir, setelah lihat bahwa Mesir ini memproduksi ulama dari Al-Azhar luar biasa banyaknya ini, ulama yang keluar dari Mesir. Kalau saudara lihat 90% buku-buku dan kitab-kitab agama Islam itu dicetak di Mesir oleh ulama atau dikoreksi oleh ulama Mesir. Warisan-warisan pusaka kuno itu dari Mesir dan salibisme internasional waktu mau menyerbu 13 kali perang salib dihancurkan oleh orang dari Mesir Salahuddin al-Ayyubi jadi Mesir mempunyai kedudukan dan nama baik kafir tidak bisa diam dirongrong terus diadu domba mulainya Turki dijatuhkan sudah jatuh Turki pergi ke Mesir Inggris menjajah mulai tahun 1882. Pertama-tama dia lihat Al-Azhar ini tidak senang, mau dicukrupkan, tidak pantas, menyolok. Jadi ibu di, di kemadeni atau dipinalui oleh Al-Jami'ah Al-Masriyah, Egyptian University. Dibangun oleh Inggris. Dibawa profesor-profesor dari Inggris untuk mengajar pura-pura ilmu umum Lalu yang rodok baik angkanya dibawa ke London dan Paris. Digembleng sampai kembali sudah setengah ateis. Orang-orang ini memukul Al-Azhar. Memukul ulama-ulama. Ada yang bilang serbannya tengi. Ada macam-macam. Sudah kata-kata yang betul-betul yang dimaukan oleh Barat. Dari anak buahnya dan pion-pionnya Barat ini. Seperti Dr. Pak Hussein dan nah, lain-lainnya. Nah, dikatakan nanti ceritanya Quran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail semua ini cuma sekedar eh, untuk mendidik orang jangan sampai nakal gitu saja. Tidak ada itu semuanya itu cerita omong kosong. Jadi apa yang dimaukan oleh Barat sudah dimasukkan dalam utaknya ini orang, diganti kepalanya, kan sudah cocok kepalanya sudah disekrup rapat disuruh pulang ke Mesir. Dia yang ngoceh, Baratnya tunggu diberita hasilnya. Akhirnya Mesir berubah, berubah, berubah sampai ambruk jadi komunis. Di atas tangan komunis Mesir lah umat Islam di Timur Tengah ini dirobek-robek, disuir-suir. Dan Barat berusaha untuk melebih konkretkan hancurnya ini. Barat menjadikan negara-negara Arab itu sampai 22 negara yang kecil, yang besar, yang tanggung, yang yang kurem sama sekali berjalan terus untuk kepentingan mereka. Nanti kalau mereka perlu apa-apa pergi ke ini atau perlu apa-apa suruh ini memukul itu dan itu suruh mukul ini terus. Ya ini sekarang kejadiannya. Ini kerjanya orang kafir dari barat. Apa sebab? Sebab dari situlah Quran diturunkan. Di situ Quran diturunkan. Di situ Quran itu diterapkan pertama kali. Di situ orang pergi haji. Di situ walhasil sampai Islam itu dikenal sebetulnya dari situ mulainya tersebarnya fajar menyingsingnya Islam ini. Sekarang mereka mulai lego. Cuma kurang satu. Kok masih ada orang pergi haji? Ini diusahakan oleh Barat supaya bisa disawab jangan ada orang haji lagi. Dan mereka bekerja keras. Yang tidak bekerja sama sekali itu kita. Dan maaf-maaf sudah ada. Lebih dulu saya minta maaf pada diri saya sendiri. Dan saudara-saudara sekalian. Yang tidak bekerja itu kita. Kita ini tunggu. Jalan, merem, kuping ditutup, jalan terus. Gak pakai sungkan. Sebentar kita dipasangi lubang. Masuk lubang. Mereka senang. Bentar kita dipukul dari belakang, jatuh, bangun lagi, dan begitu terus. Kira-kira contohnya itu Karenanya kita tidak boleh diam, kita mesti belajar, kita mesti tahu. Yang pertama kita ketahui itu adalah Islam ini. Ini warisanmu. Ini sebetulnya kamu dan kamu itu adalah ini. Kalau kamu berpisah dengan Islam, hancur kamu. Jadi semakin kita mesti pegang keras Islam ini. Pakistan. Karena rakyatnya banyak Islam. Karena pernah satu waktu mereka mengumumkan Republik Pakistan Islam di dicing sama Barat. Akhirnya naik satu orang presiden, Ali Bhutto Di Peking tahun 71, dia bersama salah satu orang mayor jenderal udara bersatu untuk membelah Pakistan ini. Jadi negerinya sendiri digunting. Akhirnya hasil Barat punya rintisan melalui pion-pion ini. Pecah dua, satu Bangladesh di timur, satu Bang Pakistan di barat. Jadi sekarang sudah menjadi sedikit. India disuruhnya masuk ke tengah-tengah, berhasil. Girang barat, Lalu pengadilan Ali Buto Barat sampai malam ini marah tuh. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Seakan-akan maksudnya jangan dibunuh. Jangan dibunuh orang itu orang kita. Kalau kita nanti pakai lagi mana orang kita? Mana pion kita? Gak mau tahu dia. Sudah lalu ini riwayat. Saudara-saudara, Iran pengadilan-pengadilan revolusi Iran karena pakai Islam, maka gegerlah dunia barat lagi sekali. Dijagoi oleh Amerika dan Yahudi, Inggris, Prancis, Belanda. Ini sampai sekarang ini siang malam radionya. kalau saudara rajin mendengar dari mulai habis sholat subuh sampai nanti jam setengah sebelas malam. Ini suaranya semuanya geger. Mana itu kekejaman, orang ditembak, apa itu pengadilan, saudara-saudara. Dia orang sudah tahu bahwa ini pengadilan. Pengadilan itu 5-6 jam, 10 jam, 100 jam. Kalau ada pengadilan ya sudah ada pengadilan. Dan hukumnya mereka punya hukum. Apalagi mereka bilang dasarnya hukum Allah. Sudah-sudah jangan itu campur mestinya. Tapi tidak bukan soal itu. Tapi ada Islamnya ini. Mereka tidak betah. Sedang yang orang-orang ini bekas orang-orang CIA dan diakui. Bekerjanya ini Syah selama 37 tahun untuk kepentingan Amerika. Bensinnya disadap, hasil negerinya mati, tidak bergerak. Amerika yang kaya raya. Bensin diberi dulu sampai lebih dari 2 dolar, dijual di sana 11 puluhan tahun. Dan akhirnya masalah sudah Islam, Barat marah. Kenapa ada Islam? Masyarakat muslimin, kalau ada orang seperti Hasan al-Banna dibunuh, kalau ada orang seperti Ahmad Bello dan Abu Bakar Tafewa Balewa dibunuh oleh CIA itu dunia barat diam. Persnya ini diam, bungkem, tidak berkuak-kuak. Sebabnya dibunuh ini tokoh-tokoh Islam. Tidak apa-apa. Indonesia pun tidak luput dari kecaman Barat. Sebentar di bilang mana hak asasi manusia di sini? Tidak ada hak asasi manusia sampai diancam perkara utang dan apa. Akhirnya setelah tahanan-tahanan PKI kita keluarkan, diam. Jadi kita ini mesti menurut apa yang dia punya mau. Keadilan dan pengadilan itu harus adalah barat. Timur tidak punya keadilan, tidak punya peradaban, tidak punya apa, harus ikut kami. Caranya itu mesti nurut kami. Kalau perlu jangan dilaksanakan hukuman yang sudah kamu jatuhkan. Begitu maksudnya Pak. Masyarakat muslimin, uh, kebiadaban yang mereka lakukan harus kita anggap kepahlawanan. Jadi mesti kita anggap kepahlawanan. Inkuisisi gereja dua tiga ratus tahun ekuisisi gereja itu. Mereka kok tidak malu, tidak menoleh ke ke ke masalah-masalah dalam mereka. Revolusi Prancis itu gak pakai salah, gak pakai mahkamah seperti di Iran, seperti di Pakistan, seperti di dunia-dunia luar Islam. Itu gak pakai mahkamah. Dituduh saja, terus disuruh tunduk ini rokok di bawah gelutin itu jatuh ke itu lating misalnya. Del, del, lekarnya orang. 500 ribu lebih. Kok tidak ada orang bilang ini biadab? Malah anak-anak SMA, SMP kita bangsa Indonesia suruh belajar revolusi Prancis. Ini revolusi paling besar di dunia dan akhirat. Inilah kita dan inilah mereka. Soalnya apa saudara-saudara saya kemukakan ini? Soalnya adalah Quran mengatakan kafir dan mukmin. Ini. Nah sekarang kita ini menempatkan diri di belakang sok Nabi Muhammad SAW. Betul apa keliru saya? Di belakang sok Nabi, lalu di belakang Al-Quran. Kita ikut apa yang telah diterapkan oleh Al-Quran. Keadaan ini akan berjalan lebih lama lagi. Jangan dikira bahwa habis ini sudah. Mereka akan bekerja terus. Yang penting sekarang ini, kemana kita? Dan akan kita kemanakan pemuda ini? Ada negara-negara Islam seperti di Turki misalnya, membawa pemuda dan pemudinya itu di satu keranjang diuncalkan ke barat. Kilopen. ono, Kon ngelakoni apa sing kok lakoni, wahai barat, wahai super manusia, wahai setengah Tuhan, begitu. Tapi tidak disuarakan gitu. Dari mana jalannya itu? Sekolahnya sekolah barat. Cara-cara barat. Adat istiadatnya barat. Laki-laki dengan perempuan pergaulannya menurut barat. Pakaiannya barat. Gaya-gaya semuanya barat. Kudung dulu sudah disuruh rusak di suruh buang oleh Mustafa Kamal. Orangnya barat. Malah ada orang bilang dia seorang turunan Yahudi dari Salonika. Sudah kodong disuruh robek, tarbus suruh buang, serban suruh nguncalkan semua, suruh kembali pakai topi. Turki sampai hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bonceng barat terus. Lah barat memang begitu wataknya. Kalau ada orang yang nurut sama dia, tidak dibantu sampai dia bangun, enggak. Dibantu sekedar dia terus berketergantungan sama dia terus. Jadi sewaktu-waktu dia tidak mau, dilepaskan. Hancur. Malah ada sistem baru sekarang. Kalau ada presiden tidak disenangi, yuk cocok orang lain supaya laku. Dan di semua tempat. Ini Idi Amin. Ini malam pertempurannya sengit. Idi Amin ini seorang yang muslim. Dia menampakkan gigih semangatnya membantu orang-orang Palestina yang diusir oleh kaum Yahudi. Dengan cara kasar. Betul. Ya memang siapa tidak bisa siapa yang bisa alus-alusan sama orang seperti begitu itu. Akhirnya sekarang di cocok Tanzania eh, Presiden Nyerere supaya menghancurkan Iyanin. Ini malam mungkin akhirnya selesai, tapi wabah a'lam. Barat. Jadi saudara-saudara, kita ini maksud saya dalam hal-hal begini, hendaknya kita ini tahu diri bahwa kita ini dikeroyok. Kita mesti mengerti ini. Dunia semuanya mengeroyok umat Islam. Umat atau negara-negara yang penduduknya kebanyakan Islam. Makanya kita harus lebih kapan datang. Dan supaya penyakit lata-lataan kita ilmu barat, pergaulan barat, eh, sekolah-sekolah eh, ala barat, apa ini supaya sudah mari kita marahin, So kita niru lawan yang memancing kita untuk masuk ke situ kita di ya seperti tadi kita ditutup telinga mata jalan nggak pakai cungket sebentar-sebentar mereka dalam perjalanan kita ini jadi lubang kita masuk didongkakkan kita jatuh. Tidak ada kekuatan. Kita tidak punya kekuatan. Kekuatan apa? Ekonomi. Ekonomi sudah disedot sama Barat, dibeli semua. Saudara-saudara, tapi sebaliknya kalau nanti ada orang-orang yang yang cerdas dari umat Islam, nanti dia bilang pasaran bersama umat Islam. Kelihatan kan Barat nanti nangis. Semua hasil itu di tangan umat Islam, umat timur ini. Apalagi setelah penyair unggul mereka namanya Kipling, ya ini pernah berkata bahwa Barat adalah Barat, Timur adalah Timur, tidak bisa ketemu, begitu. Jadi sudah difonis bahwa kita ini bukan mereka, mereka bukan kita. Ingat di pengajian yang baru lalu saya bilang Dulu saya ingat ada beberapa tempat tidak boleh orang Indonesia Inlander masuk di sini. Inlander itu kata-kata yang merendah. Bangsa pribumi atau yang apa dibilang. Ya tapi maksudnya itu menghina, mengejek. Tempat restoran ini tidak boleh Inlander masuk. Tempat pemandian ini tidak boleh Inlander masuk. Saya masih ingat. Dan orang-orang yang tua seperti saya masih ingat. Ada beberapa gedung tinggi tidak boleh orang selain orang Eropa orang Eropa. Jadi sudah negeri kita dijajah, hati kita ini tidak diambil, hati kita yang mana hina. Hina, nah, itu barang. Nah, muslimin, pokoknya kita kembali menyegarkan Islam kita. Saat kita ini kalau tidak pakai Islam, ya terus begini Karena Karenanya kita harus menguatkan iman, mengamalkan. Dan jangan ada orang yang tidak mengerti apa itu Islam, saudara-saudara. Kita harus belajar. Kalau perlu saudara ini begini umurnya tanpa memandang umur berapa, eh, tahun berapa saudara lahir, semua kita ini tidak mengikuti barat lagi sekarang. Mari kita belajar. Kita perlu belajar usul. Kita perlu belajar fikih. Kita perlu belajar tafsir. Ayo, belajar. Jangan berhenti. Sampai saudara ini sebelumnya meninggal dunia sudah menjadi orang alim tidak-tidaknya mengerti apa itu eh, eh, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah rahasia dari firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Bukan maksudnya jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam yang cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Toh, tak cukup itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun dalam arti kata buwusain. Pengertian yang dalam tentang Islam. Saudara tidak bisa mentas jalan sendiri dengan agama Nabi Muhammad SAW. Di keluarga saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam masyarakat saudara, di kampung saudara, di langgar yang di sepi rumah saudara, saudara bisa mentas bergerak dengan cokro birowonya manusia hidup yaitu Islam. Cokro birowo itu senjata yang ampuh, gaman yang paling hebat. Agama Islam. Jadi Anda mesti bisa nyetir diri keluarga dengan rebues Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau saudara pakai rebues mereka, saudara tidak bisa bergerak di tempat lain mesti di tempat di bawah pengaruh dan jajahan mereka itu. Apa mau kita begitu? Tentu tidak. Jadi jangan ada umat Islam yang tidak mengerti logikul zaman sekarang ini. Kita mesti mengerti. Ini sekarang saya baca bersama-sama apa yang merupakan judul daripada kitab yang ke-424 ini. Walaupun begitu, kadang-kadang mereka sudah tidak kuat ngempet kebenaran melonjak sedikit kebenaran itu dari keselionya lidah mereka. Jadi mereka itu juga sejahat-jahatnya manusia terhadap Islam. Sebagaimana yang disaksikan oleh Allah, bukan oleh saya, saudara ya. Sebagaimana yang disaksikan oleh Allah dalam Al-Quran, kadang-kadang mulut mereka itu keselio. Seperti yang diucapkan oleh Andrew Young, wakil tetap Amerika di PBB. Lihat kata-katanya nanti saya akan baca. Ini sampai menyebabkan satu kelas di gedung putih. Judi Pao, juru bicara Presiden Carter, marah mendengar suara Andrew Yong. Ini Andrew Yong ini memang dikenal orang seperti orang brutal. Sak maunya sendiri, orang tegas. Tidak banyak berputar-putar lidah. Satu kali melompat di dalam dari mulutnya kata-kata begini. Dan dimuat oleh New York Times. Tanggal sekian, bulan tahun sekian. Jadi mereka itu juga kadang-kadang sudah kecil keluar. Nah ini kita mesti tahu bahwa karena Islam ini begitu hebat, mereka sampai berbunyi begini. ini muslim, mari kita baca bersama. Eh, dengarlah saya baca. Setelah Rudyard Kipling berkata, Barat adalah Barat, Timur adalah Timur, dan tidak bisa atau bertemu maka sejak itu Barat bekerja untuk menghambat Islam, menghambat umat Islam dengan merusak pemuda Jadi yang dirusak oleh mereka itu apa ya? pemuda Baik dari segi ideologi maupun agama maupun adat istiadat dan kebudayaan. Pemuda dunia Sebab orang tua sudah dianggap oleh mereka, sebab mereka itu mainnya main jangka lama. Tidak kesusu mereka. Dan selama ini setan tidak pernah kesusu. Jadi mereka itu main jangka lama. Kalau orang tua-tua seperti saya ini dikasih tempo paling lama 15 tahun lagi habis. Tapi pemudanya, anak-anaknya. Itu nanti melalui cara-cara yang macam-macam. Saudara tidak mungkin memperkira dan memperhitungkan itu. Hanya orang-orang yang lihai, yang duduk mengejar mereka baru bisa. Misalnya pemuda-pemuda Islam dikejar-kejar, eh, diserempet sama gadis-gadis Kristen supaya kawin. Kalau sudah kawin, anak-anaknya ini <coughs> dimasukkan ke gereja. Apalagi kalau ayah itu orang tubuh, kalau tidak pakai janji akte notaris, bahwa saya istri fulan beragama Kristen kalau anak-anak ini lahir maka anak saya pendidikannya urusan agamanya ikut tuan saya kalau tidak banyak itu mudah sudah lima enam orang dari kawan saya istrinya kembali meninggal ke Nederland atau ke daerah-daerah Amerika dan anak-anaknya dibawa di semua itu Kristen semua itu Cara ini merongrong umat Islam. Jadi seorang A yang akan melahirkan anak itu dikasih wajahnya, ini perempuan. Eh, lahir, lahir, lahir, sudah kira-kira cukup, dibawa minta. Satu cara. Sebaliknya, gadis-gadis muslimat dibayangi oleh pemuda-pemuda Kristen. Di daerah Persia ini ada banyak surat-surat yang masuk dari luar yang mengatakan mari kita hidup cinta di bawah Yesus Kristus, di bawah kerajaan Tuhan. Banyak. Tangil. Tangil itu kalau di Mekah itu Mina, salah satu dari kota yang ulat Islam. Terus masuk. Kita mungkin tahu, mungkin tidak tahu. Tetapi setidak-tidaknya orang tahu lebih baik daripada orang yang tidak tahu. Kebudayaannya dirongrong. Perempuannya dirongrong dari melalui cara-cara film, majalah-majalah. Nanti kalau perempuan-perempuan kita di rumah tangga yang mestinya bekerja, baca Quran, wirid, wirid, masak, melihara anak, itu nanti kalau di kelibati oleh aktris-aktris bintang-bintang film dari barat melalui TV-nya sendiri, robah ya ya lantas ingin supaya bisa pakaian seperti bintang film itu. Lalu dia beli kutek, kutek dan lain-lainnya, gunting, kapit semua sampai akhirnya cukur alis dan sebagainya itu keluar. Keluar tidak kerasa di rumah tidak. Kalau sudah tidak kerasa di rumah, itu mulainya kebejatan di rumah tangga. Lalu perdagangan, nanti akan dicukuli oleh binalu-binalu lain golongan supaya perdagangan kita ini cuma tinggal e, kulit-kulitnya saja. Kebudayaan, kulitnya kebudayaan, yang budaya mereka. Kita cuma ingin saja. Nah, acara muslimin itu salah satu cara. Sesudah Kipling menentukan bahwa kita dengan mereka tidak akan ada persetujuan, kata Kipling. Al-Quran mengajarkan tidak, Ya يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم Wahai penduduk orang, wahai yang menerima kitab suci, marilah kita bersama-sama mempertemukan kalimat yang sama antara kita dengan Tuhan Tuhan. Mereka tidak mau. Ada SK Menteri Agama, Pak Bapak Jenderal Alamsyah, melarang supaya orang tidak mempropagandakan agamanya di kalangan agama lain. Sekarang mereka di Malang ada kejadian di Pelita. Nanti segera bisa baca, barangkali malam kemis yang akan datang saya akan sebutkan tanggal berapa dan di mana. Itu umat Islam malah disebari buku-buku. Ini sekarang ada surat-surat yang masuk, surat-surat tak pakai alamat. Yang semuanya itu diambil daripada paper dan paper. Rumah-rumahnya orang dimasuki. Ini melanggar. Sudah tidak peduli siapa yang melarang. Mereka ada Amerika, ada Barat. Kira-kira begitulah. Rasa-rasanya kelakuan ini. Saudara-saudara, walau kenyataannya, supaya kita tidak kecil hati, kenyataannya di dunia Islam ini, di seluruh pelosok dunia Islam, terdapat hati pemuda-pemuda yang berdebar-debar pena-pena yang siap untuk menutup mulut kebatilan. Lidah-lidah yang fasih, yang sanggup menyerukan kebenaran. Dan lengan-lengan keker yang sanggup membantu untuk menghilangkan muka. Di mana-mana dunia Islam terdapat pemuda yang menunggu kesempatan untuk menjadi perintis jalan. Bagaimana mereka membantu memenangkan kebenaran namun saya kaki mereka terbelenggu. Mereka itu miskin, tak berdaya, dikejar-kejar oleh serba tontonan. Dan di lain pihak, mereka diperangi di mana-mana. Sebenarnya itu adalah suatu tragedi. Jadi bukan tidak ada pemuda muslim yang tidak sedar Bukan tidak ada orang yang tidak mengerti kewajibannya dari pemuda muslim. Kita tahu pemuda umat Islam ini semuanya mengerti apa kewajibannya, tapi tidak bisa berbuat. Tapi dia terbelenggu. Dia selalu dikejar-kejar oleh tontonan-tontonan. Oleh mudi-mudi unik yang keliling. Jangan ketinggalan, jangan ketinggalan. Nanti malam ada film barat yang bernama ini seru, serem, dan lain-lain. Ikut cerita oleh itu. Tapi sebenarnya kalau mereka dikasih waktu yang cukup untuk mengheningkan pikirannya dan membeningkan tekadnya, maka pemuda muslim sanggup menghilangkan mental. Dan sayang juga, kesempatan untuk itu belum ada. Jadi pemuda muslim ini atau pemudi Muslimah cuma sekedar sebagai orang yang tahu tetapi tidak bisa berbuat bagi orang yang sudah malas tapi tangannya diikat oleh maling sudah diikat dulu melek tangan maling mengambil barangnya tetapi sayang kata dia saya masih terikat mudah-mudahan itu ikatan bisa lepas secepatnya itu adalah aral terbesar yang menahan luapan pasang yang salah kata Jenderal Moshe Dayan daripada Israel Yahudi. Dia bilang kami tidak akan kasih kesempatan umat Islam bangun lagi. Jadi sesudah mereka dipukul tahun 67, kata Dayan, 4 tahun lagi belum tentu orang Arab bisa membawa menarik nafas dan kembali kuat lagi. Sebelum 4 tahun kami pukul lagi. Sebelum lagi kita pukul lagi terus jadi lemah terus. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makiri Jadi mereka punya rencana itu begitu. Itu paling baiknya rencana itu. Saudara-saudara yang terhormat. Tetapi persoalan di atas hendaknya menjadi bahan renungan pemerintah dan negara-negara Islam dan menjadi objek dakwah. Jadi tiap mubalik bicara harus menyangkut masalah ini. Apa kewajibanmu wahai pemuda muslim sekarang? Apa tugasmu menghadapi zaman seperti sekarang? Itu tiap mubalik. Dan saudara dimanapun juga harus membicarakan persoalan seperti ini. Karena itu kita harus bersatu dalam tekad mengarahkan ini umat ke satu tempat yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat. Tiap dai dan pemimpin Islam untuk mendapatkan perbaikan dan pengobatan seluruhnya. Seperti ini. Karena tiap pemerintah dan masyarakat Islam akan dapat manfaat sebesar-besarnya dari tenaga-tenaga pemuda-pemuda Islam itu. Begitu kata uh, Hadratul Syekh Al-Alama Abdul Hasan An-Nadawi dari India. Jadi salah satu ulama India kata. Saudara-saudara, jangan ragu lagi bahwa pemerintah-pemerintah Islam di mana-mana akan untung kalau pemudanya sedap akan membantu menyadarkan ini dunia dan hanya pemuda Islamlah yang akan pro kepada pemerintahnya. Kalau pemuda lain sudah jelas pro Amerika dan pro Barat. Hanya kita yang akan pro kepada pemerintah dan kepada negara yang kita duduk di Lain-lain pemuda tidak mungkin mempunyai loyalitas kepada tanah dan airnya. Buktinya PKI dan pemuda rakyat akan menjual ini negara kepada PT. Betul? Kalau tidak luput tahun 65 ini sudah jadi PT. Dan pemuda-pemuda yang lain akan pro doang. Inggris, Prancis. Dan dari situ napas dan inspirasinya. Sebenarnya pemuda Muslim muslimlah yang akan pro kepada Islam dan kepada negara di mana dia hidup tapi saya Syarat mengelabui pemerintah-pemerintah ini sampai yang dimusuhi adalah pemuda muslim. Saya Syarat begitu lihai, corong-corongnya sampai yang ditemukumu dan yang diajar adalah ulama-ulama Islam. Tapi tidak apa-apa saudara. Ini semua adalah sekedar supaya Allah subhanahu Taala lihat wahum ayyuhum ahsanu amala supaya kami diuji oleh Allah kita umat Islam diuji tidak apa-apa mari kita yang sabar yang teguh yang teguh yang kuat Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kedua Andrew Young wakil tetap Amerika di PBB mengatakan sebagai berikut Islam adalah satu suatu kekuatan modern yang berdenyut di dunia saat-saat ini. Jadi kalau ada orang lain mengatakan bahwa Islam itu adalah kekuatan biadab, Andrew Young mengatakan Islam adalah ke satu kekuatan modern, yang beradab. Dia yang bicara ini. Suatu kekuasaan di suatu negara tidak akan dapat berlangsung tanpa mengindahkan masalah agama dan kebudayaan. Jadi satu negara yang tidak bagian agama, yang sekular, tidak lama umurnya. Negara yang sekuler tidak akan panjang usia pemerintahannya. Jadi agama sebagai unsur mutlak sebagai dikatakan oleh Ruslan Abdul Ghani dan lain-lainnya, unsur mutlak buat nation building. Kalau ada agama, hancur. Dan nyatanya waktu Islam mengalami surut, negara mengalami korupsi, mengalami macam-macam. Jangan mengungkiri sesuatu yang sudah jelas dan tegas. Akhirnya yang berkata, satu-satunya kekuatan yang semua pemerintah di muka bumi ini gagal untuk menghancurkannya adalah kekuatan agama. Yang ini orang lihai, muda, cerdas. Jadi yang satu-satunya kekuatan di dunia yang semua negara kepingin menghancurkan tidak bisa adalah agama. Soviet itu adalah embahnya komunis paling jahatnya musuh agama Islam adalah Soviet Uni dan RRC nomor dua muridnya. Tetapi di Soviet sekarang ini di negeri-negeri Islam yang dijajah, Pakistan, Azerbaijan, dan Turkmen dalam itu semuanya takat uh, kaja kaja apa namanya republik apa itu namanya Kazakhstan itu umat Islam masih kuat di situ Islam masih berkembang terus walaupun mereka pura-pura duduk di masjid tidak ada apa-apa tapi anak-anaknya di rumah diajar tutup pintu tutup jendela mengajar anaknya tauhid sekarang Soviet Brezhnev dan lain-lainnya memikirkan Apakah bisa kita tumpas umat Islam ini? Itu sebabnya Soviet tidak mudah ceroboh, gegabah, memukul Iran. Bahkan Iran dipukul umat Islam yang ada 50 juta di dalam perutnya ini akan meletus. Set Islam dari bisa dihancurkan. Ini yang berkata. Amerika berusaha menghancurkan agama Islam di tempat-tempat tidak mungkin. Saudara-saudara, kita mesti syukur pada Allah bahwa kita diidentikkan, disinonimkan dengan satu kekuatan yang tidak bisa dihancurkan orang. Cuma sampai di mana pengertian kita, sampai di mana tekad kita untuk berpegangan teguh dengan ini. Inilah masalahnya. Kalau kita mau kuat sampai mati, sampai ketemu dengan Nabi Muhammad SAW sampai melihat wajah beliau berseri-seri di pada maksyar di waktu syafaat kita mesti betul-betul ulet berpegangan dengan agama ini kalau mubalai, mubalai kepingin mulutnya dicium oleh Nabi Muhammad SAW di hari maksyar jangan diam Bicaralah tentang Islam sampai saudara masuk warung, bicaralah tentang Islam. Jangan surut. Kafir tidak mungkin surut. Anda harus lebih ulet. Kalau saudara memelihara Islam, berarti saudara memelihara diri sendiri. Turunan sendiri. Dan tanah air sendiri. Kurang apa? Ada yang mesti saudara bela lebih daripada ini. Tidak ada yang lebih mahal daripada tiga ini. Dirimu, anak-anakmu, dan tanah airmu. Karenanya, marilah di bawah rahmat Allah yang turun berupa hujan ini, marilah kita sama-sama mendoa. Supaya kita betul-betul diberi keuletan oleh Allah. Diberi taufik dan hidayah untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad. Setelah mempelajarinya betul-betul, dari ulamanya, dari sumbernya, dari macam-macam. Sampai saudara ini mengerti betul apa itu Islam. Baru kita mulai mengatur gerak langkah kita menuju kepada jannah an-na'im menuju kepada negara yang semuanya salamun salam di situ saudara-saudara sekianlah dahulu marilah kita sekarang ini apa ada-ada dan secara dalam saat ini masih hujan dan saya kira kalau tidak ada acara tanya jawab saya bisa e, tambah sedikit lagi yaitu tiap orang yang sudah ngawak artinya tidak tauhid tawaan sudah tidak mempan. Itu ujian alami seperti ini dianggapnya enteng, dianggapnya biasa, dan tidak lagi orang khawatir. Bagaimana aku hari besok? Apa yang aku makan hari besok? Itu sudah tidak terlintas dalam pikirannya orang tauhid tawaan yang terlintas di dalam pikirannya hal-hal semacam ini adalah manusia-manusia mu'alaf, nuwun yang baru imannya itu menclok. Tapi yang sudah mendarah mendaging, dia tidak memikirkan kecuali Allah. Allah. Dan segala yang datang daripada Allah, dia sukai. Berapa ulama yang waktu ditanya apakah engkau sakitmu ini tidak tahu dokter kan kata dia saya yakin bahwa sakit ini dari kekasihku yaitu Allah dan segala yang dilakukan oleh Allah saya suka kalau Allah suka saya sakit saya sakit kemiskinanku ini dari Allah karena dia suka melihat aku miskin saya senang saya tidak ragu dan saya tidak khawatir, tidak berdebat hati saya. Pagi saya keluar mencari. Kembali tengah hari secukupnya saya makan. Sisa waktu saya akan jalan ke ibadah. Ini tauhid kawaan. Kalau kita bicara sama dia di zaman ini, kita pasti akan ngejek dia. Lari kok yang mati, oh mau anak riko lari-lari berdioma lari di Jermannya, apa itu buat dia kita ditertawai apalagi mereka melihat orang yang asik berkecim, berkecimpung di dalam soal dunia dan keduniaan mereka malah menganggap seperti anak kecil main maker ngobok-ngobok god tak peduli dia orang menganggap kita ini orang tidak begitu dewasa Begitu kira-kira mereka melihat kita. Tetapi kita kalau tidak menjalani mereka, kita menjalani suluk mereka, kita akan sampai kepada paham itu. Dan tidak lama, kalau saudara memang mantap, maka kita semuanya akan sampai ke situ. Dan inilah yang dikatakan kebahagiaan di dunia. Manusia yang tidak diributi oleh masalah-masalah teretek bengek Manusia tidak diributi oleh masalah sesuap nasi. Dan dia anggap bahwa sesuap nasi adalah biasa. Tidak ada orang kehilangan sesuap nasinya. Begitu iman dan tauhid. Kita belajar tauhid mulai hal-hal semacam ini. Kemudian belajar syariat. Apa sumber syariat kita ini? Dari mana ini hukum datang? sampai kita matang. Kemudian kita belajar Quran dan tafsirnya. Belajar membacanya dengan tajwid. Nanti kita punya aspirasi ini lain. Kita punya inspirasi berubah menjadi inspirasi yang bening dan kuat. Dan inilah sebenarnya kebahagiaan di dunia saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebagai penutup jangan lupa kita bangun malam. Jangan lupa kita berada terus dalam wudhu. Kalau batal air sembahyang, ganti air wudhu baru. Dalam keadaan begini, itulah salah satu keprihatinan. Kita harus malam itu jangan lupa, biar setengah jam, biar 10 menit. Katakan saja saudara, jaga malam, pergi ke kamar mandi, wudhu, sholat rakaat, terus tidur lagi Cukup. Nanti saudara akan lihat bagaimana hasilnya. Apalagi saya kira doanya sudah ada di tangan saudara, itu tinggal kita sama-sama amalkannya. Jadi inilah pesanan saya terakhir. Penutup, mari kita bersama-sama membaca doa. يا ربنا كرمنا بأننا كرمنا وأننا أشرفنا لقوا أجرنا فتب علينا توبة فاغفر لكل حوبة واستر لنا العراضي وآل جراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي كبيرة أو كفرة أجمع أجينا ربي أجمع قبلا وجودا منا لا بكتابك منا المصطفى رسولي شهدتني صلى وسلم ربي عليه عز الحبيب